Majelis yang di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sama-sama memahami agama Allah. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu kufur, seorang itu keluar dari agama Islam dengan sebab kesirikan. Dan perkara kesirikan ini bisa terjadi bukan saja orang yang memang dia itu tidak mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi bahkan orang yang telah mengatakan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia banyak berpikir, dia banyak sodakoh. Beriman kepada hari kebangkitan. Orang yang semacam ini tidak terjamin juga. Apabila tauhidnya rusak, dia melakukan satu kesirikan, bisa menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Ya. <clears throat> Dan kemarin telah kita sebutkan beberapa bukti-bukti, beberapa dalil-dalil <clears throat> yang disebutkan di dalam kitab Kasusubat ini. <clears throat> di antaranya awalnya dari surat an ayat 150 dan 151 itu. <clears throat> yang di antaranya Allah katakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi Pada surat 150-nya. Kemudian yang 151-nya ulaika humul kafiruna haqqo. Di antara yang menyebabkan seorang kafir dengan sebenarnya kafir adalah dia beriman kepada sebagian dari Islam dan kufur kepada sebagian yang lain. <clears throat> Orang yang mengambil sebagian sebagian dari agama ini menyebabkan dia kufur. Dia keluar dari Islam dan terbukti contoh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian di masa-masa awal Islam yang masih menggunakan syariat Islam sebagai tuntunan yang murni di sana perkara ini ditegakkan di antaranya Bani Hanifah ya Bani Hanifah yang mengangkat Musailamah sebagai nabi palsu. Ya, tapi mereka adalah para sahabat nabi. Mereka orang-orang yang belajar dari Rasulullah SAW. mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang yang awalnya bersama dengan Nabi SAW, Tapi kemudian dia mengambil mengakui adanya nabi lain ini Musailamah al-Kadzab Tadi diperangi. Kemudian orang-orang yang mereka berlebihan terhadap Ali. Ya. Mereka murid-muridnya para sahabat, mereka orang-orang yang mengutap mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan sebagainya. Tapi mereka menempatkan Ali tidak pada tempatnya, seolah Ali memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka oleh Ali radhiyallahu an orang-orang demikian dibakar hidup-hidup. Artinya dihukumi keluar dari Islam. <clears throat> Kemudian contoh-contoh yang lain eh, disebutkan kemarin orang-orang yang mereka itu tidak melaksanakan syariat Islam secara penuh ya yakni Bani Ubaid al qodah mereka meninggalkan sebagian dari syariat Islam itu juga diperangi. Maka seorang beragama ini harus keseluruhan, tidak boleh mengambil sebagian dan menolak sebagian. Mengambil sebagian, menolak sebagian menyebabkan seorang itu kufur. Terlebih, nah ini terlebih apabila yang ditolak adalah masalah tauhid, masalah ibadah kepada Allah, yakni tauhid uluhiyah. Dan ini yang kebanyakan terjadi dari masa kita punya ditulis sampai sekarang. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai ilah. Ada Tuhan selain Allah yang dibadai. Yakni dia tidak semata-mata ibadah kepada Allah saja. Yang namanya tauhidul atau tauhidul ibadah itu artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob yang dibadai ibadah itu bukan cuman sholat, puasa, zakat, haji semacam itu. Tapi apakah itu amalan fisik atau ibadah mata atau keseluruhan apabila ditujukan kepada selain Allah termasuk ibadah. Di antaranya adalah amalan hati. Nah, seperti tawakal. Seorang tawakal kepada selain Allah sirik menyebabkan keluar dari Islam. Seorang minta tolong, minta tolong kepada selain Allah dalam hati yang memang bukan haknya dia tidak punya kemampuan seperti orang yang sudah mati hmm. isti'anah minta tolong atau istighosah minta tolong dalam keadaan terjepit yang demikian menyebabkan seorang itu kufur syirik keluar dari Islam dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di zaman Nabi sampai sekarang di zaman Nabi sekalipun mereka seolah itu beribadah kepada patung hakikatnya mereka nggak menyembah patung patung ini itu hanya dijadikan sebagai wasaid perantara untuk beribadah kepada Allah. Jadi ayat Al-Quran merangkan kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka menjawab Allah. Siapa yang beri rezeki, siapa yang beri manfaat, madorat mereka menjawab Allah. Bahkan mereka tatkala keadaan apa genting pun memurnikan ibadah pada Allah. Ini Al-Quran yang menerangkan. Tapi ketika keadaan longgar, ya, ketika dalam keadaan uh, tidak ada masalah, ya, mereka ternyata menjadikan patung itu sebagai perantara dalam meminta kepada Allah, sebagai wasilah, sebagai wasaid perantara. Dan ini kesilikan yang terjadi di zaman Nabi sampai sekarang. Kalau zaman Nabi itu yang dijadikan kesirikan patungnya jumlahnya banyak. Ada Manat, Hubal, ada Lata, ada Usa, macam-macam namanya. Kalau zaman sekarang banyak juga kalau semuanya dihitung. Cuman mereka nggak bikin patung di Ka'bah. Patungnya di rumah-rumah, kadang bentuknya foto juga. Gitu kan. Ada Wali Songo, ada Wali Kutub, ada apa? Syekh Abdul Qadir Jailani, ada semua tidak mati matinya di Baghdad minta di sini dengan perantaraan dia seolah dia punya kemampuan padahal sudah mati ini kesirikan yang sama yang terjadi sejak zaman Nabi sampai sekarang hmm. maka ini bukan perkara kecil ini perkara yang besar yang harus diketahui oleh umat Islam semuanya hmm. yang semestinya kita harus meninggalkan perkara itu <clears throat> kemudian keadaan semacam itu, itu keadaan yang banyak terjadi. Dan itu secara dalil dengan jelas menjadikan seorang itu kufur keluar dari Islam. Karena yang ditolak itu masalah tohid masalah akidah, tohid uluhiyah, perkara yang paling prinsip dalam agama kita. Yang merupakan dakwahnya seluruh nabi, sejak zaman dulu dan nabi dan rasul sampai zaman nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dikatakan perkara yang sangat penting yang harus dipahami. Sehingga sekalipun seorang itu sholat, zakat, puasa, haji, dikir, banyak saudara, tapi kalau perkara ini salah, maka dia bisa keluar dari Islam. Ya. Tapi ini dalil. Dalil bukan untuk menghukumi seseorang. Bukan takyin. Ahlu sunnah sangat hati-hati dalam menghukumi seorang apakah kufur atau tidak. Harus dilihat <clears throat> itu dalil dari Al-Quran dan Sunnah perkara yang gamblang sebenarnya. Tapi kita tidak bisa mempunyai ini orang datang ke kuburan, minta sama kuburan berarti musyrik kafir berarti. Tidak bisa menghubungi demikian. Karena untuk mentakyin, menghukumi seorang ada beberapa syarat ya. Ada yang namanya ikomatul hujah, ya. kemudian sudah tidak adanya mawani penghalang, ya. kemudian artinya dalilnya jelas sudah disampaikan, kemudian hujahnya sudah ditegakkan pada dia orang yang berilmu, kemudian tidak ada penghalang. Artinya dia melakukan itu memang dengan sengaja. Memang dijarak bahasa kita. Ya. Maka yang demikian benar-benar telah kufur keluar dari agama ini. <clears throat> nah, perkara yang penting untuk kita ketahui berikutnya setelah eh, setelah perkara itu tadi terjawab, penulis menyatakan <clears throat> wa min dalil ala dzalika aiton dan termasuk dalil dari yang demikian juga yang uh, menjadikan kita itu harus hati-hati bahwa kesirikan bisa menimpa kita semua kesirikan bisa menimpa orang yang telah mengatakan kalimat la ilaha illallah kartu la ilaha illallah bukan katu sakti yang tidak bisa rusak. Nah, tapi bisa batal dengan sebab kita sendiri yang melanggar melanggar perjanjian dengan Allah itu. Hmm. Maka di sini dikatakan dan termasuk dalil untuk kita agar berhati-hati juga adalah mahakallahu an bani Israel ma islamihim wa ilmihim wa solahihim. Anahum qalu li Musa ij'alana ilahan kamalahum alihah. Dalil juga adalah apa yang Allah ceritakan tentang Bani Israel. Bani Israel, ya, yakni pengikutnya Nabi Musa. Dalam keadaan mereka sudah Islam, ilmunya sudah punya, kesolehannya sudah luar biasa. Mereka sudah melihat mujizat Allah secara langsung. Jadi ketika Nabi Musa dikejar, terus berbatasan dengan laut ya, laut berhasil dibuka, Nabi Musa melewati laut, kemudian Fir'aun mengejar tenggelam. Disaksikan Nabi Musa dan pengikutnya. Berarti sudah menyaksikan langsung mujizat Allah. Bersama kesolehan dan ilmu mereka. Ternyata diantara mereka ada yang mengatakan, Ij'alana ilahan kamalahum alihah. Eh, wahai Musa, jadikan kami itu Tuhan. Sebagaimana mereka juga punya Tuhan-Tuhan. Artinya tempat tawasul yang dimaksud semacam itu, perantara yang macam itu. Jadikan kami semacam itu. Dan ternyata di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga terjadi. Sebagian dikatakan sini wa kaulu unasin minas sahabah dan perkataan orang-orang dari kalangan sahabat. <clears throat> Ada di kalangan sahabat, sahabat yang menyatakan ij'alana dzada anwat kamalahum data wat Ya Allah, jadi eh ya Rasulullah, jadikan bagi kami datu anwat. Datu anwat itu pohon yang keramat untuk menggantungkan pedang-pedang itu. Ini kesirikan yang nyata. tapi ada di kalangan para sahabat yang semacam itu. Ketika mereka dalam perjalanan jihad. maka yang terjadi di zaman Nabi dan terjadi di zaman Nabi Musa ini menjadikan kita semua melihat diri kita. Orang yang kesolehannya melebihi kita semacam itu, bisa terjadi keserikan, gitu Apalagi kita-kita. Gitu Maka ini artinya kita semakin takut kepada Allah, semakin minta agar dijaga terus di atas tohid ini. Kemudian reaksi Nabi SAW ketika ada sahabatnya yang meminta kepada Nabi, jadikan kami Datu Anwat. maka Nabi mengeluarkan perkataan yang keras. Dikatakan fa khalafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersumpah sallallahu alaihi wasallam, "Ana hadza nadirun qaulin qauli Bani Israil, ij'alana ilahan." Sungguhnya ini serupa dengan perkataan Bani Israel, yakni ketika meminta kepada Nabi Musa, jadikan kami itu sesembahan. Jadi perkataan Nabi itu begitu keras sebenarnya ketika mendengarkan ucapan semacam itu. Nabi terkejut. Ada sahabatnya yang minta agar dijadikan batu anwat. Nabi bertakbir sampai menyatakan Allahu Akbar Inna hasunan kultum walati nafsi biyadihi kama qalat banu Israil Musa ij'alana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun latar kabuna sunana mangkana qablakum dalam riwayat hadis Tirmidzi Hasan Soheh <clears throat> yang Nabi menyatakan Allah Maha Besar bertakbir kaget dengan perkataan yang keras ya. Nah punya sungguhnya ini adalah sunnah. Sunnah-sunnah umat yang sebelum kalian. Kalian telah mengatakan yang demi jiwaku berada di atasnya. Sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. Ij'alana ilahan kamalahum alihah. Kala inakum kaumun tajalun. Dan dikatakan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Kemudian Nabi menyatakan, latar kabuna sunana mangkana koblakum. Benar-benar kalian akan mengikuti sunnah seorang orang sebelum kalian. Ya, ini sunnah pengikutnya Nabi Musa, ya ini orang-orang Yahudi, <clears throat> Bani Israel. Nah, ini semestinya ini menjadikan kita semakin khawatir. Ya. Barangkali uh, kita terjerumus ke dalam keserikan yang kita tidak sadari. Maka ini semestinya semakin memacu semangat kita untuk mempelajari tauhid. <clears throat> Akan tetapi hmm, orang-orang musyrik hmm, di kala itu di zaman beliau Muhammad bin Abdul Wahab dan mungkin di zaman sekarang juga justru menanggapi peristiwa ini dengan sesuatu yang beda. Beda. Kita lihat. <clears throat> Dinyatakan walakin lil musrikina subhatun akan tapi pada orang-orang musyrik ini ada subhat yadluna biha inda hadhil kisah yang ditunjukkan dari kisah ini wahya anahum yaqulun yaitu sungguhnya mereka mengatakan nah, peristiwa itu dikatakan oleh orang musyrik menyatakan inna bani Israel lam yakfuru bidalika. sungguhnya bani Israel mengatakan itu tidak kafir ya Wa kadzalikal ladzina qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alana dzata anwat lam yakfuru. Demikian juga perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mengatakan jadikan kami Datu anwat, Nabi Muhammad tidak mengkafirkan. Kalau begitu, orang yang mengatakan ada sembahan selain Allah tidak bisa dikafirkan. Nah, kalau dia dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia sholat, dia zakat, dia puasa. Ini justru dijadikan dalil oleh orang-orang musyrik untuk membela diri. Ya, mereka para sahabat Nabi tidak kafir. Mereka pengikutnya Nabi Musa tidak dikafirkan. Padahal mengatakan kalimat itu. Maka dijawab oleh uh, Muhammad bin Abdul Wahab, fal jawabu. Jawabannya adalah antakula ina bani Israel lam yaf'alu bidzalika lam yaf'alu dzalika bahwasanya kami katakan sungguhnya bani Israel hmm, yang mengatakan ij'alana ilahan kamalahum alihah hmm, itu mereka belum sampai melakukan mengangkat ilah itu baru meminta baru ide meminta kepada Nabi Musa Wa kadzalika ladina sa'alu bani sa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka orang-orang yang meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu bidzalika. Para sahabat Nabi itu juga belum melakukan yang demikian, belum menjadikan Datu Anwar pohon yang keramat tempat untuk menggantungkan pedang-pedang mereka. Belum melangjum, baru meminta baru ide itu. Baru ide sirik gitu Tapi sudah dibentak oleh Rasulullah SAW. Maka beliau menyatakan wala khilafa. Ana bani Israel lau fa'alu dzalika faru, Maka tidak ada perbedaan, tidak ada masalah. Kalau seandainya Bani Israel mengangkat apa ilah selain Allah, tentu mereka kafir. Wa kadzalika la khilafa fi anna alladziina nahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula tidak ada hilaf tidak ada perbedaan. Bahwasanya kalau seandainya yang dilarang Nabi untuk membuat Datu Anwat itu, kemudian dia membuat Datu Anwat, maka tentu mereka juga kafir. Laulam yuti'uhu wattakhidu Datu Anwat ba'da nahihi lakafaru wahadahwal matlub. Nah, kalau seandainya mereka tidak mentaati dan membuat Datu Anwar setelah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu mereka kafir. Dan ini yang dimaukan dengan dalil, bukan bukan apa menjadi dalil bahwa mereka belum kafir, bukan begitu. Kalau melakukan ya kafir, karena mereka nggak melakukan saja begitu. <clears throat> dan beliau menambahkan walakin hadil kisah tufidu anal muslim bal alim qad yaqa'a fi anwa'i minasirik la yadri anha wa tufidu ta'alluma wa taharuza wa ma'rifata anna qawlal jahil at fahimnahu anna hadha min akbaril jahil wa yitis setan akan tapi kisah ini semestinya memberikan faidah kepada orang Islam. Bahkan seorang yang berilmu, alim. Terkadang dia juga bisa terjatuh dari jenis keserikan layadri dalam keadaan tidak tahu. Ini kita harus waspada hati-hati. Nah, artinya orang yang bersama Nabi Musa bersama dengan keislamannya dan kesolehannya bisa semacam itu. Begitu pula yang bersama Nabi. Maka ini semestinya eh, kita harus hati-hati. Maka fatu fitu ta'alum, maka berfaedah semestinya kita itu harus belajar. Belajar tauhid benar-benar tauhid. Barangkali ada perkara tauhid yang kita tidak ketahui yang nanti kita akan terjatuh kesirikan di dalamnya. Wataharusa dan kita harus berhati-hati wa ma'rifata anna qaulal jahil dan mengetahui bahwasanya perkataan orang jahil ketika dipelajari tauhid mereka menyatakan at-tauhidu fahimnahu itu yang juga siapa tauhid masalah tauhid yang menyatakan oh tauhid mah saya sudah paham nah, ini perkataan orang jahil hmm. tauhid fahimnahu saya sudah paham sudah enggak usah tauhid paling ya saya tahu Allah itu sebagai roh kita sebatas seperti itu Tuhan kita nah, maka ini sungguhnya perkataan seton. Ya. akbaril jahil. Ini adalah sebesar kejahilan dan ini termasuk tipu daya seton. Tipu daya seton. <clears throat> Artinya perkara tohid bukan perkara yang remeh yang kita sepelekan. Kita harus dalami tohid. Ya. Tohid ya, rububiyah, tohid uluhiyah ataupun tohid asma wa sifat. Karena dari situ bisa akan muncul kesirikan yang kita tidak sadari. <clears throat> Wa tufidu aidan anal muslim al mujtahid dan berfaedah juga bahwasanya seorang Islam yang bersungguh-sungguh idza takalama bi kalamil kufri apabila dia mengatakan suatu perkataan kekafiran wa huwa la yadri dalam keadaan dia tidak tahu Fanabihi ala dzalika kemudian diingatkan bahwa ini syirik semacam itu. Anu, itu bahaya itu. Maka semestinya fataba min saatihi, maka semestinya dia harus bertobat pada saat itu. Hmm. anak la yakfuru. Kalau keadaan demikian maka tidak dikafirkan. Nah, dia tadinya enggak tahu bahwa itu syirik, dia ikut ziarah, datang ke Allah wali para sunan di sana minta sama kuburan, udah mati, minta dilus-lus kuburannya itu. Ya, artinya semacam itu. Oh, itu sirik ternyata. Iya, itu sirik, Kemudian dia langsung bertobat. Yang demikian tidak menjadikan dia kufur. Berarti dia kembali. <clears throat> Kama fa'ala Bani Israel. Waladina sa'alu Nabi SAW. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Ketika ditegur Nabi Musa. Begitu pula orang-orang yang bersama Nabi kita Muhammad SAW yang meminta Tatu Anwar. Ditegur sama Nabi dengan keras dan mereka langsung kembali, langsung apa? Tidak melakukan menjauhkan pergatukan itu perkara besar yang akan menjadikan dia kufur, dia syirik keluar dari agama Islam. <clears throat> Wa tufidu anahu dan berfaedah juga anahu laulam yang fur fa innahu yuhalladu alaihil kalam tahlidun satidun kama fa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berfaedah juga sekalipun belum dikatakan kafir artinya para sahabat Nabi tapi beliau Nabi Muhammad SAW mengeluarkan satu perkataan yang amat keras sebagai yang dilakukan Rasulullah SAW sampai Rasulullah takbir Allah Akbar itu, perkataan yang amat keras tahdir inaha sunan sungguhnya ini sunnah orang-orang sebelum kalian artinya pengingkaran Nabi yang begitu keras yang kemudian orang yang memberikan ide itu tentunya langsung bertobat. Ya, bahkan ketakutan tidak akan memunculkan perkataan itu sama sekali karena berarti perkara itu perkara yang besar. <clears throat> Kemudian berikutnya walil musrikina subatun akhor dan pada orang-orang musrik itu ada subat yang lain. Nah, belum habis subatnya, masih ada yang lain. Yakulunya mereka mengatakan inna Nabi sallallahu alaihi wa wasallam ankara ala Usamah qatla man qala la ilaha illallah. Wa kadzalika qaluhu umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan keras waktu itu. Usamah. Nah, Usamah ketika membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ustama dimarahi. Demikian pula Nabi menyatakan aku diperintah untuk memerangi manusia sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Berarti kalau sudah mengatakan la ilaha illallah kan muslim. Nah, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Tidak akan keluar dari agamanya, dari keislamannya. Ini subhat lagi. Hmm. Kalau gitu nggak bisa dikafirkan dong. Maka dijawab sini. <clears throat> oh masih ada kelanjutannya lagi. Wa ahadis ukhra dan hadis yang lain juga fil kafi amang qalaha nah, agar menahan diri terhadap orang yang mengatakan la ilaha illallah. Wa muradu haula'il jahalah ana man la yukfaru wala yuqtalu walau fa'ala ma fa'ala. Maka yang dimaksud mereka orang-orang jahil, ini orang-orang musyrik yang menjadikan subat ini, yakni mengatakan bahwa orang yang telah mengatakan la ilaha illallah mereka berarti tidak bisa dikafirkan. Tidak bisa dibunuh sekalipun dia melakukan apa yang dia lakukan. Nah, ini subhat mereka. <clears throat> Maka beliau menyatakan wa yuqalu li haula'il musyrikin al-juhal maka katakan pada mereka orang-orang musyrik yang jahil itu. Ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qatala Yahuda wasabbahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Telah diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bukankah dia membunuh Yahudi, perang dengan Yahudi, menawan mereka padahal orang Yahudi itu mengatakan la ilaha illallah. Tuhannya sama, Tuhannya Allah, la ilaha illallah. Tapi diperangi juga. Nah, berarti tidak mesti orang yang menyatakan kalimat la ilaha illallah berarti selamat, tidak mesti. Ya, Yahudi mengatakan la ilaha illallah, Nasrani juga mengatakan la ilaha illallah, tapi melanggar kalimat la ilaha illallah itu. Wa ana ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah dan juga sahabat Rasulullah SAW mereka merangi Bani Hanifah. Wakum yashaduna ala ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bahkan mereka Bani Hanifah itu menyaksikan bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa yusallun wa yud'aun al-Islam. Mereka solat dan mereka mengajak kepada Islam. Wa kadzalikal ladzina harraqahum Ali bin Abi bin Ar dan demikian pula Ali yang membakar mereka orang-orang yang hulu terhadap Ali dengan neraka eh dengan api. Nah, ini semua dalil bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak mesti selamat. <clears throat> Wa haula'il jahalatu mukiruna anaman angkara ba'ats kafaro wa qutila walau qala la ilaha illallah. Dan mereka orang-orang yang bodoh itu pun mereka meyakini bahwa orang yang mengingkari hari kebangkitan itu kafir dan diperangi sekalipun mereka mengatakan la ilaha illallah. Wa ana man jahada sayan min arkanil Islam kafaro dan mereka orang-orang yang menentang atau menolak rukun-rukun Islam kafir. Ini dipahami. Nah. Orang yang menolak sholat, menolak zakat, menolak suci, menolak. Bukan melanggar ya, melanggar beda dengan menolak. Juhud artinya menolak. <clears throat> itu diperangi, mereka paham. Wakutila laukalaha sekalipun dibunuh sekalipun dia mengatakan kalimat la ilaha illallah. <clears throat> Maka Syekh menyatakan fakaifa la tanfa'uhu ida jahada far'an minal furu. Maka bagaimana? bagaimana tidak bermanfaat apabila yang ditentang itu farok min furu artinya e, rukun Islam yang paling pokok itu kan tohid yang di luar tohid ditentang itu kufur maka watan fahu ida jahadu tohid ala dihwa asludin rasul warosi maka bagaimana kalau yang ditentang itu tohidnya apakah masih ada manfaat orang yang menentang tauhid padahal itu adalah perkara usul dari agama ini dan bahkan pokoknya agama ini. <clears throat> Walakin ada Allah mafahimu makna hadis akan tapi musuh-musuh Allah ini mereka tidak paham makna hadis hadis tentang Usama tadi. Fa'ama hadis usama, kemudian beliau menerangkan kalau begitu bagaimana kedudukan hadis usama tadi? Hmm. hadis usama, fa innahu qatala rajulan. Maka sungguhnya <clears throat> dia itu membunuh seseorang eja'a al-Islam ketika dia menyeru kepada Islam bisa babi anahudona dengan sebab sungguhnya dia menyangka anahumada al-Islam ila khaufan ala damihi wa malihi. Di Usamah membunuh orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah karena dia berprasangka bahwa dia mengatakan kalimat la ilaha illallah karena takut darahnya dan hartanya. Karena sudah kalah sama Usamah dalam perangan, kemudian sudah diangkat pedang mau dibunuh. Nah, dia mengatakan la ilaha illallah. Maka Usamah berprasangka dia itu mengatakan la ilaha illallah karena takut saja akan apa hulusan pedang. Itu. <clears throat> Maka ini dijadikan hujannya Usama. Lah ini Rasul malah sama Usama demikian. Harusnya bukan demikian. Dalam kan harusnya dihentikan dulu. Apakah dia benar takut akan darahnya atau jiwanya? Ataukah benar-benar mengatakan la Allah? Lihat. <clears throat> Maka dikatakan di sini warrojulu ida adharul Islam wajabal kaf anhu hatta tabayana minhu ma yukhalifu dalika. Maka seorang apabila menampakkan Islam wajib menahan diri. Jadi kalau dia mengatakan harus ditahan dulu sampai jelas daripadanya apakah dia menyelisih la ilaha illallah itu. Apakah dia cuma takut saja atau cuma menghindari pedang saja. Nah ini kan <clears throat> Usama kenapa dimarahi Nabi karena prasangkanya dia, doanya dia. Dia mengatakan Rasulullah karena takut dengan pedangnya Usama. Enggak ditebas sekalian loh gitu. Wah ini dimarahi sama Rasulullah. Enggak demikian semestinya. Ketika benar-benar seorang menampak Islam, apa kita tahu hati dia benar-benar dia takut atau kan kita nggak tahu. Buktikan bahwa dia takut dulu gitu maksudnya. Maka harusnya ha, itu dilihat dulu. Ya tetap dihentikan, jangan penggal itu harusnya lehernya. <clears throat> Maka setelah itu Allah menurunkan firman-Nya, wa angsalallahu taala fidalika. Yani Allah menurunkan firman tentang keadaan ini. ini surat An-Nisa ayat 94. Dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fisabilillah fatabayyanu. Fatabayyanu ay Fata fatasabbatu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu apa berperang ha, di jalan Allah, fatabayanu, maka minta kejelasan. Fata sabbatu. tasabu dulu. Artinya jangan apa asal gitu. Asal menggaleher orang. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah harus dilihat dulu gitu. Jadi waktu itu Usama punya prasangka, ya dia mengatakan karena takut. Nah, Nabi menyatakan siapa yang tahu hatinya. Maka hentikan dulu. Nah, maka dikatakan <clears throat> fal ayat tadulu ala anahu yajibu al kafu anhu watasabut Ayat ini menunjukkan bahwa wajib menahan diri dan tasabut. Wajib menahan diri dan tasabut. Fa intabaya namin minhu ba'da dzalika maka jika telah jelas yang demikian itu mayukhaliful Islam bahwa dia itu menyelisih Islam, maka putilah baru dibunuh. Kalau jelas dia itu takut, setelah itu dia apa, lari misalnya, kufur lagi. Nah, yang kedua baru, mungkin ini berarti benar-benar main-main. Tapi ketika dia mati oh, baru sekali dilihat dulu. Maka seorang mengatakan la ilaha berarti muslim, dilihat. Kalau dia muslim dia eh, berarti haram harta dan darahnya. Tapi ketika dia melakukan kekufuran, ia menjadi halal. Itu. Maka tidak jaminan orang yang mengatakan la ilaha illallah berarti dia muslim pasti masuk surganya tidak jaminan demikian itu. <clears throat> Maka <clears throat> firman Allah fatabayanu ay fatasabutu walau kana la yuktalu idza qalaha lam yakun litasbit makna kalau maka tidak boleh dibunuh kalau dia mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang itu mengatakan kalimat la ilaha illallah dan tidak boleh dibunuh, lam yakun ditasbit, maka apa manfaatnya kata tasbit gitu maksudnya? Apa kata manfaatnya kata fatabayanu. Kalau seorang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Ah, kemudian ditasabuti dulu. tapayun ah, tabayun dulu. Ternyata dia benar-benar main-main. Ternyata dia benar-benar melakukan kekufuran, ya kemudian baru dibunuh gitu loh maksudnya. <clears throat> Tapi ketika dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, begitu kalimat dikeluarkan berarti dia muslim. Tahan dulu tangan kita. Ah, maka ini menunjukkan Orang yang mengatakan kalimat la ilaha itu muslim sampai dia melanggar kalimat itu. Kalau melanggar dia melakukan kesyirikan, ya berarti muslimnya batal. Berarti dia keluar dari Islam, dia berhak untuk diperangi. <clears throat> Ya. Wa kadzalika al hadis akhar, demikian pula hadis yang lain wa amsaluhu dan yang semisal itu. Maknahu maknanya ma dakarnahu, yakni apa yang telah kami sebutkan. Ana man adhara tauhid wal Islam wajib al kafu anhu. Bahwasanya siapa yang menampakkan tauhid dan Islam maka wajib untuk menahan diri daripadanya. Ila antabayyana minhu kecuali atau sampai jelas daripadanya ma yunaqadu sampai jelas dia menyelisi keislamannya. <clears throat> Wa dalilu ala dalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dan dalil yang demikian itu adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Akotal tuhu Ba'da maqala la ilaha illallah. Apakah akotal tahu apa kamu mengatakan setelah orang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Wa qala umirtu an uqatilan nas dan juga perkataannya aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yakulu sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Huwa kola fil khawarij dan ini juga beliau katakan tentang khawarij. Tentang khawarij ya, khawarij orang yang mengatakan la ilaha illallah dan amalannya luar biasa. Salatnya, ibadahnya, zikirnya. Tapi Nabi menyatakan aina malakitumuhum faktuluhum lain adrok tukum la'aktulanahum qatala'at. Di mana laki tumuhum e, kalian atau menemui mereka maka perangi mereka lain tuhum seandainya aku menemui mereka benar-benar aku akan memerangi mereka sebagaimana memerangi kaum Ad ma'akaunihim padahal keadaan mereka min aksari min aksarinas kebanyakan uh, mereka adalah orang-orang yang ibadatan mereka ibadahnya banyak watahlilan dan banyak bertahlil watasbihan dan banyak membaca tasbih hatta ana sahabata yahkiruna anfusahum indahum sampai para sahabat mereka merasa merendah diri diri mereka terhadap mereka. Wahum al ilma. Mereka mempelajari ilmu minas sahabah dari para sahabat. Walam yanfa'hum la ilaha illallah tapi tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallahnya. Wala kasratul ibadah dan juga tidak bermanfaat banyaknya ibadah mereka. Wala ida'ahul Islam dan juga seruan mereka kepada Islam. Lima dhaharu minhum mukhalafati syariah ketika tampak dari mereka menyelisih syariat. <clears throat> nah, beliau Syekh memberikan contoh yang lain yakni khawarij yang Nabi menyatakan apa yakhruju minatin kama yahrusu sahmu minaramiyah. Mereka ini keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Jadi ada sasaran ditembus sampai keluar. Dan para ulama berselisih ini keluar dari agama itu kufur ataukah keluar dari syariat Islam. Tapi diberangi Khawarij ini. Nah, mereka mengatakan la ilaha illallah, ibadahnya luar biasa, Benar Tapi pemahamannya salah. Manhatnya menyimpang, mengkafirkan penguasa dan sebagainya. Menolak salah satu dari syariat Islam. Sekalipun mereka ah, artinya terkena subhat yang tidak mengkafirkan karena apa menyatakan Khawarij itu terkenal sebat Ketika Ali ditanya apakah dia kufur, dia justru Khawarij itu lari dari kufuran. hingga menyatakan dia kufur, tapi diberangi. Perkara kemungkaran yang besar dan sebagian ulama menyatakan kufur seperti saya bimbas kalau nggak salah. Kenapa? Karena dinyatakan Nabi yahruju minadin, keluar dari agama. Keluar dari agama artinya kufur. Nah, tapi ini hilaf di dalam mereka. Cuman mereka itu la ilaha illallahnya jelas dibaca tiap hari gitu zikirnya, puasanya, ibadahnya luar biasa. Oh, sampai para sahabat merasa rendah. Gitu Tapi ternyata itu tidak dilihat. Ketika dia menolak satu syariat Islam, ketika dia menyimpang, langsung dijatuhkan diperangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, <clears throat> maka ini yang penting sekali adalah perkara tohid dan perkara kita itu untuk apa? tamasuk untuk benar-benar berpegang kepada syariat Islam. <clears throat> Wallahu alam bisawab. Sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan uh, pertemuan berikutnya. <clears throat>